الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر himpunan paguyuban pengedang bunga. Jadi nek ngene Mbak, nek rumusnya Gusti Allah jelas kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. La azidannakum tadi nek kon bersyukur tak tambahi. Nah, tadi kok ditambahi. Ya. Badi ku sing jenenge badi itu adalah mari kulaan satus isoleh satus isorong atus bahkan tidak terbatas ya. Nah syaratnya cek badi apa? Cek oleh tambahan teko Gusti Allah. Syukur. Jadi ada dua pengertian yang pertama. Ojo suudon kepada opo-opo sing kon gak seneng. Misalnya wah kok sepirek terus suudon. Mungkin sepi itu bentuk rezeki yang berbeda daripada rame. Wong loro iku oleh rezeki kesabaran dan kesadaran, betul enggak? Nek wong sehat iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus. Didolai apa sing kira-kira ya kayak wong Jawa iku lho rek. Bane mbledos itu alhamdulillah, lho kok alhamdulillah nek situ gak loro mbledos. Loro mbledos meneh alhamdulillah gak kabeh. Mari ngono mbledos kabeh alhamdulillah AC gak tugel. Mari ngono mlaku meneh AC tugel alhamdulillah itu gegere sing tugel. Kan gitu. Maksud saya sampean kepengin oleh badi piro sih? Di dunia iki kate kate ndolek harta benda sampai sak piro lah. Lah yo gak, ah, lah yo pokoknya sing badi nomor siji adalah anda bersyukur itu sudah badi gitu. Karena rasa syukur itu menerbitkan kegembiraan yang murni, yang sejati. Yang naik sampean gembira karena duit belum tentu itu kegembiraan yang benar-benar gembira. Itu ya. Ya. Jadi la in sakartum la azidanakum. Ya kadang-kadang gak payu itu ya rezeki, kadang-kadang kurang itu ya rezeki. Cuman bentuk ini ilmu keduanya adalah rezeki itu tidak hanya berupa materi, Rezeki itu bisa berupa penanya namanya Maulina. Ya. Khusus untuk dosen UNER. Ya. Kira-kira kok bengi, kok bengi ngelendur. Ngelendur. Oke, oke, oke. Ya, oke, oke, oke. Eh, apapun yang sampean alami dole ono singgarai sampean syukuri aku ini mbak nang urip ini bahkan gak berharap apa-apa belas kan belas gak upamane wis apa wis negara pemerintah aku gak berharap upama pemerintah itu pejabat korupsi kabeh aku gak masalah aku dewi loh ya Angger ojo nemen-nemen akeh eh, mek ngono tok. Lho enggak soal dosis. Aku ndelok wong Islam oh alah sik ngono kelakuan eh alah sik gak gak apa-apa Aku dhewe gak gak mengharapkan wong terus alim, khusyuk ya gak. Oh alah sik eling nek urip iku perlu sembahyang ngono tok wis alhamdulillah aku. Aku sangat rendah standar hidup saya. Gak berharap dukur-dukur nemen. Kon gorong sembahyang lho. Aku wis bersyukur, tapi arur nek ana nek ndek urip iki ana sing jenenge sembahyang roh kan ya. Nggih ngetos, ya alhamdulillah kon roh lah. Wis matur nuwun aku. Kon nek gak duwe keris ta? Di omah. Lah gak duwe ya? Kebanyakan nek gak duwe ya. Tapi kan roh nek ndek urip iki ana keris. Nek keris iku pusaka, pusaka iku penting. Roh kan ya. Wis kon roh iku tak seneng aku, Ustaz. Aku gak berharap pakai akeh. Tidak berharap banyak-banyak. Upamane bojo wis upamane ya. Bojo sing mengabdi gak, gak, gak ngabdi gak apa-apa. Sing pangerten gak, gak masalah, gak pangerten gak masalah. Terus pokoknya anggar gak moring-moring ngono wis alhamdulillah Jadi aku itu mah standar hidup saya itu rendah sekali. Aku duit duit sak juta tak dolei isukure, duit duit mek satu tak dolei isukure. Nah, makanya saya mau makian itu sederhana rek. Aku iki kepingin awakmu iku terlatih nang awakmu dhewe ngelatih awakmu. Nek kate gembira, kate bersyukur, kate bahagia iki, mbok jangan terlalu banyak tergantung sesuatu di luar dirimu. Upama negara kayak ngene iki terus, masa kon gak iso bersyukur, masa kon gak iso gembira. Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri. Oh, jadi ngenteni kiwa tengenmu. Sekarang juga kudu bahagia. Gitu loh. Termasuk nek berumah tangga. Kon karepmu bojomu ini ternyata gak ngene kon stres. Jadi sing salah iki duduk bojomu te karepmu iku mang. Sing salah harapanmu iku mang. Nek kon gak berharap lah gak. Nek kon nek kon ngene. Mergo iki kok kopi kok pahit. Mergo kon berharap lagi Nek kon gak berharap lagi kopi pahit ya enak. Loh, Saiki tergantung standar sampean apa. nah, aku iki standar Allah. Sangat rendah hidup saya itu. Sangat aku gak belas gak berharap apa-apa. Anggitmu kayak ngene iki ya, ana wong sing kaya-kaya kagum karo aku, ngefan karo aku, favorit sampe enggak kopi sak tas. Umpamane ya. Terus aku nang dia foto. Konangan dek WC foto. Dek gang foto. Aku mang dek rumah makan dek ngarepe rumah sakit Alirsat. Iku aku mek metu metu dilu lho nang parkiran ini wong wolu tan foto. Tapi saya tidak pernah menganggap itu milik saya. Upamu gak foto aku yo gak masalah, aku gak dikenal aku yo gak masalah, aku kelangan maknya yo gak masalah. Awakmu mari ngono benci karo aku kabeh aku gak masalah. Kon teko nang makyahan ana sing kepingin dolek ilmu, ana sing kepingin dolek ketenangan hidup, ana sing kepingin dolek mesin ceke, mesine utek, mesine ati ceke iso tambah lancar. Ana meneh rene kate dodolan online. Ya. Meneng-meneng aku direkam, terus engko didu karo Abdul Somad. Didu karo Habib Rizik, ya. Engko didu karo sapa? Gempar. Cak Nun sekakmat. Ah. Ngono. Aku roh, aku roh. Yang kesini juga yang sing gak murni ya akeh. Sing kepengin dodolan ya akeh, sing kepengin memanfaatkan aku ya akeh. Dan aku gak apa-apa, sak karepmu. Wongku kualat-kualatmu dhewe kok. Aku gak melok kualat. Aku difitnah gak masalah. Nek sing masalah aku memfitnah. Nek aku memfitnah gak usah masalah. Kon memanipulasi aku, ngedu aku karo sapa karo sapa. Sak mbrek ndek YouTube iku debat seru tentang Natal opo lah ya umat Islam wis 14 abad Kanjeng Nabi wis wafat sejak 14 abad yang lalu sampai saiki iku jek mualaf ya e wong Islam iku mek soal Natal lu gelo terus gak mateng-mateng pikirane jek blolok ketian aku mulane gak berharap wis angger kon iku jek eling sembayang aku nek Gusti Allah siji dikapi aja aku gak siap kok Gusti Allah ya. Nek Gusti Allah kan jelas ping lima sembayang. Nek aku gak. Walah arek iku jek merasa bersalah kok gak sembayang lu sapi wis alhamdulillah. Wis alhamdulillah. Nek sampean tinggi rasa syukurnya, sampean tidak akan mengeluh seperti itu. Ya. Nek sampean kepinginnya soge maka melarut menjadi masalah. Bayang Kowe tak kandhani ya, aku terus terang. Iki Kiai Kanjeng iki anggenmu penderitaane nek nek lunga-lunga ngene iki. Panitiane sugi-sugi Disuguhi engko ndek transit omah-omahe apik kaya omahe Nabi Daud, Nabi Sulaiman. iya ta gak? Ndek Lamongan, ndek di ndek Gresik omahe apik, wong desa omahe apik. Iki iki arek-arek gak duwe omah apik blas. Omah tok gurung karuan duwe. Kiai Kanjeng iki. Gitu loh aslinya sebagai manusia ya nolong sana Disuguhi wong soge walah. Iki loh. grendele apa? Lawang lho iku gak iso mbayangno piro ya regane koyo ngene. Ana meneh sing kloset iku sing ngene ngene iku. Sing tiga peper iku lho. Longgo terus dipeper ngene iku. Duduk sing dodok ya. Duduk sing itu ya ana nolongsone. Arek-arek iki ana sing soge. Kiai Kanjeng ini. Dan aku ya nolongso aku ya nangis dhewe janjane oh alah. Arek-arek sapa sing bareng karena aku mesti dadi asing. Gak ana wong wani ngekeki dhuwit, gak ana wong wani nawani apa-apa, gak ana wong wani nyponsori wedi karo aku kabeh. Gitu loh. Dan kita emang tidak boleh cari sponsor, tidak boleh macam-macam. Gitu ya. Tapi teman-teman bahagia kapan-kapan yo teko nang mak ki kanjeng tak jaluke nyeritakno lara lopone mem memperjuangkan gerakan solawat kapan-kapan jadi Kiai Kanjeng itu sudah 20 hampir 24 tahun dan perjuangan ini abot temen rek. Jadi misalnya aku di Jakarta tak fax waktu itu guru ngono SMS tak fax. Ayo Kiai Kanjeng tanggal saat ini bengi-bengi pentas di sini, kampus ini, kampung ini atau apa gitu. Wes teko, langsung berangkat, gak jelas bensinnya, gak jelas, gak pokoknya berangkat saron loro, biola, gitar, keyboard, jadi ya mek di Bayu, Bobit, apa mana? Yoyo, Joko Kamto, Pak Nevi. Blotong Pak Iswong pitu, keruntelan terlansa kendaraan itu. Dan di kono gak jelas nasibnya. Honor ya gak jelas. Bahkan aku saiki lagi iku biyen sing ditutuk apa ya muni apa nyanyi apa iku ndrobokan Mas. Jadi jam itu pentas di Semarang UIN. Terus malam jam 11 pentas di halaman Masjid Agung Pati. Terus jam 3 esuk di Grobogan itu kan satu rute. Kita sampai di Grobogan masa sekitar 20 ribu lebih itu jek ngenteni sampai jam telu. Jadi ketika jam telu itu kita datang, sebagian orang sudah pulang tapi begitu ngerti ono cak nun kok cak nun kok balik meneng. Dan kini nggak nol saron itu jam telu esok Mas. Saron ditoto kabeli jam telu esok. Gak jelas honore. Jadi dan Kiai Kanjeng nggak tahu menderita sih nih. iki. nojo banding no kekayaan sama karo Kiai Kanjeng karo aku. Aku gak duwe apa-apa, Kiai Kanjeng gak duwe apa gitu. Gak duwe apa-apa. Wong saya meninggalkan sawah saya, saya meninggalkan cangkul saya. Aku iki termasuk penulis ranking satu tuh. Semua media massa kan seneng tak kayak tulisan. Sampai saya izin jaluk terus. Upama aku gelem Jawa Pos ya seminggu pisan, seminggu pindo dengan seneng mereka menerima. Tapi saya tinggalkan semua itu pada tahun 1998, hari kedua setelah Pak Harto turun karena saya tidak lagi percaya kepada media massa. Saya tidak percaya kepada TV nasional, saya tidak percaya kepada ideologi dan prinsip-prinsipnya media. Tak tinggal kabeh. Gak mangan gak masalah. Aku melakukan gerakan sholawat. rezekinya itu kondi. Loh, sehingga Gusti Allah kok Gusti Allah ya tanggung jawab karo aku. Sampai saya ingin ngunuh. Kok Mbak Novia gelem? Aku ya gumun dia kok gelem ya. Iku iku pencapaian. Lu Mbak Fia gelem loh. lho. Mau mau loh. 80% waktunya itu untuk masyarakat. Tinggal 20% sama dia dijupuk anakku dari 20% dijupuk mungkin 15%. Dia kari 5%. Rabi capopo 5%. Kan gitu. Benar-benar teman sekalian. Aku gak nuntut dan aku tidak kecewa dan aku tidak merasa apa namanya gelo. Saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya, aku gak apa-apa. Rezeki saya adalah tidak makan. Ngono aku, Mbak. Rezekiku ya iku mang. Jadi rezekiku berupa macam-macam. Ono rezeki loro, ono rezeki utang, ono rezeki sedih. Asal Anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu rezeki. Itu. Meskipun itu sebenarnya alat ya, rasa syukur itu alat supaya akhirnya ya mencar temenan. Wes tak kita tak kayak contoh ini, tak kayak contoh sing aku beberapa kali menceritakan. Orang tuh rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau usul-usulnya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah. Misalnya aku mudun suatu hari mudun Bandara Solo, tahu di Halim juga. enggak sopir taksi lah kenal aku kabeh. Terus Royo anca sama saya cak sama saya cak sama saya. Aku ya apa carane milih? Nek aku milih kon, aku ngelarani kon. Nek aku milih iki aku mengecewakan yang lainnya. Aku, ojo ojo aku dikon milih rek. Putuskan di antara kalian siapa yang ngangkut saya dari Bandara Solo yang jauh itu loh. Di luar wadoe. Eh. Putuskan. Mereka ndak mau. Wis ora apa-apa karo aku liyane ikhlas kok, Cak. Loh, ikhlas aku ini enggak iso. Aku gak iso nek kon gak nek kon mengambil keputusan taksi iki sing nyangkut aku aku iso. Tapi nek aku dikon melu gak iso. Mergo ngeyel dan tidak ada keputusan siapa yang aku saya, aku akhirnya ngambil keputusan, ya wis aku tak melaku. Melaku aku, deh. Kon iso bayangno bandara Solo Adi Sumarno tutuk Kertosuro aku nek melaku lima kilo. Gawat tas ini lagi, Tak ya. Ini loh Mas, momentum untuk mengatakan nek tak melaku ae. Anggitmu sederhana ta iku. Iku lak tuh, loh ada yang mlakune. Lak ngono. Aku gak mikir. Pokoknya keputusannya mergo aku gak iso milih. Soalnya aku milih anglarani BC dan seterusnya, ya aku tak melaku wis ngono tok. Aku ngertine aku kudu melaku wis. Terus uang-uang umumnya menganggap bahwa nek kon mutus aku tak melaku terus melaku temen, gurung mesti. Gurung mesti terus kon melaku temen. Gak rek, ono Gusti Allah, ono malaikat, ono Kanjeng Nabi, ono syafaat. Hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Ada peristiwa-peristiwa, ada kartu-kartu yang dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banting, kita banting, kita jopuk, kita banting. Balak enam itu kadang-kadang kadang-kadang Mencelakakan kadang-kadang menguntungkan, tergantung adegannya, betul nggak? Ndol-ndol kadang-kadang tepak, kadang-kadang nggak tepak kita betul. Ya pengalaman aku ngomong ya. Nah, orang menyangka nek ngomong ya wis tak nek tak melaku dipikirnya itu sama dengan tak dipikirnya sama dengan melaku temenan. Misalnya nih, aku mau lagi dua ini gak gak halal deh. Ya, iki gak halal. Terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu terus tidak terima duit, tidak kalau terus tidak punya duit, itu salah. Nek kon wani ngono kok kon dikai karo Gusti Allah. Dadi aku iki ngomong wis tak melaku ae, ngono terus aku melaku deh. Gak sampai telung puluh meter aku dipepet karo kendaraan api sedan. Cak, mohon izin sama saya aja, saya yang antar. Lu, anda siapa? Saya Solo ya, pengusaha cilik-cilik lah gitu. Terus piye? Saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama supir-supir taksi. Nah sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan. Saya minta dengan sangat. Posisiku lak munggah karo korone. Ya. Mang lak aku kudu bayar untuk untuk untuk mencapai tempat yang saya mau. Sekarang posisi saya naik. Saya mohon dengan sangat Cak Nun mau saya antarkan loh. Dukur aku. Dimohon untuk diantarkan. Tapi dengan satu syarat Cak. Saya minta Cak Nun mau saya ampirkan ke warung yang terenak menurut saya. Lu ya apa sarate? Ya apa? Nah itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung, itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar. Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang dia sukai dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda. Aku meninggalkan TV nasional Semuanya Dan Akia Kanjeng tidak pernah mau apa itu TV One, apa itu Metro, apa itu RCTI, iNews, itu Kita tidak pernah mau acara di sana Ya diganteni karo Aku tidak aku wis gak nulis Kompas, Tempo, Gatra terus gak nulis kabeh aku gak. Aku sawah subur tapi aku gak gelem nandur. Paculku tak buat. Artinya saya menghancurkan karier saya sendiri kalau saya mikir karier. Lah aku agak tuh mikir karier. Wong aku urip karo Gusti Allah menutup. Nah. Aku saiki takon. Upama ke Kanjeng ini ditayangkan di TV nasional. Kira-kira kayak sing saiki sing kok delok iki. Apa JTV, apa Aswaja, apa TV 9. Iku lak gak sensor. Ya paling pas pas meso tit menurut ya. Tapi kan mereka menikmati, mereka mengedit sedemikian rupa dan mereka tidak pernah ngatur kita. Tapi kalau kita diminta oleh Metro TV dan sebagainya, mereka yang ngatur kita. Acara ini gini cak, sekarang gini cak, pakaian ini gini cak. Di fotonya dari sebelah kanan jangan sebelah kiri cak. Munu-munu kok kayak kan aturan. Di ya, nono aturan, gak ono aturan. Konsualan gak masalah. Bayangan TV kan kudu seragam kan? Iya tak gak? Terus terus mari ngono gawe anu gawe yel-yel. Iya tak gak? Terus tanganmu ngene, ngene. Ngene, ah. Di sini kita tidak diatur dan orang yang tidak berani mengatur kita itu tidak marah sama kita di makian. Karena apa? Karena kita membangun saling percaya satu sama lain. Mbak Maulina, waduh. Jano aja suka cemburu. Salah satu contohnya itu ya, prinsip dasar maknya itu adalah saya ini panggung ini. gak oleh luwes dukur, opo mana kok koyok ben-ben kayak dangdut saya ini gak oleh, gak oleh. Harus rendah dan harus langsung bisa ketemu dengan jamaah. Itu berarti apa yang dibangun yang dibangun adalah tanggung jawab dari yang di panggung. Kon yo tanggung jawab, aku yo tanggung jawab. Nek aku ngomong elek didik, saya dapat resiko dari anda. Ya tak? Dan resikonya tidak terhalangi. Nek kon pentas dukur kan kudu mencolot kon nek muring-muring. Apa meneh anak wesi biasa biasanya? Iya. Ini enggak. Saya jadi dengan seperti ini saya harus bertanggung jawab. Maka saya akan mencari yang terbaik untuk anda. Semua yang di panggung mencari yang terbaik untuk anda. Dan nyuwun saya saiki sing pentas ya mek kiri Kanjeng tok. Weleng gantentek terus menerus. Diganteni karo Gusti Allah. Aku gak di media masa, ah. diganteni karo tak kayak YouTube wis nang nunun gitu. Akhirnya kayak YouTube aku. Kayak kayak tekku buka jrek aku mbuh sapa setan di sing ngisi gak ro aku. Wis pokoke kadang-kadang isine gak ono aku tapi judulnya aku. Oh no iya. Nyenengno iku arek-arek Pokoknya Pokoke anggere ono jenenge Cak Nun, gempar kakmat. Terus apa dan Wow. Cak Nun menang debat. Cak Nun apa mati kutu. Mak jeleb. Wah. Yes. Dan aku gak tahu jawab, gak tahu tak uring-uring, gak tahu tak balas, lah gak tahu belas aku. Aku menengcep, aku gak duwe akun Twitter, gak duwe akun Facebook, aku gak lapo-lapo. Pokoknya aku ingin iki. Nek kon menganggap acara iki adalah hikmah, rizki, dan barokah, gainen. Alhamdulillah. Nek kon menganggap iki alat dagang, dagang kono sak tapi semua masing-masing mendapat resikonya sendiri-sendiri. Aku ngene iki mergo aku kudu bijaksana. Tapi nek kok lebone atiku jane ya mesti mangkel aku. Asline mosok gak mangkel. Cuman aku gak mungkin kon ya apa karepmu? Gak mungkin aku ngono iku. Gak apa-apa aku. Ya, tapi kamu jangan percaya sama mulut saya karena di luar mulut saya ada hati saya juga. Karena aku cinta kepadamu, maka aku tidak semena-mena untuk memarah kepadamu. Tapi engkau harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kadang-kadang gak acara Muzamil. Mangan nih lo di streaming. Mangan nih lo mbak. ngobrolnya ngene iki streaming arek-arek. Nah orang Mbak Via langsung di jabut itu. Eh mas matiin. Ini ini private, ini keluarga. Mangan lo ono sing streaming mas. Arek saiki iki. Iki aku saiki naik katene sing tak delok saiki. Kok moro-moro nok kamera tersembunyi streaming. Oh, streaming. Arek-arek Saya tidak perlu mengatakan bahwa Anda itu jahat sebenarnya kalau melakukan seperti itu. Tapi Anda kan tahu itu tidak boleh ya. Muga-muga rezekimu ya barokah rek. Tapi tetep ana rasikone. Nek aku gak muring-muring, oh, gurung karuan Gusti Allah gak muring-muring lho rek. Wong sing duwe aku iki Gusti Allah rene. Aku gak melak duwe awakku dhewe. Aku mau gak gelem bales awakmu apa sebabe? Mergo nek tak bales Gusti Allah lak gak bales. Ya tak gak? Misalnya kan langsung tak bales, tak gawe ngene-ngene terus Gusti Allah Lu sama kok meneng mawon mboten belani kula. Lah wis kok bales ngono. Dan aku gak tahu balas loh. Saya tidak pernah menjawab satu huruf pun loh semuanya. Tidak pernah saya. Dan saya mengalami era-era sampai sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu sudah berapa era, berapa generasi. Dan saya mengalami seperti itu tidak ada masalah. Artinya awakmu kudu ngerti bahwa yang kamu lakukan itu benar atau salah, baik atau buruk, mudarat atau manfaat harus kamu tahu itu sendiri ya sambil kita sambil gini loh. Sambil tadi ada yang mengatakan tadi Bu Maulina apa siapa tadi. Orang sekarang itu tidak mandiri dalam kebenaran. Maksudnya gini, untuk benar itu perlu menyalahkan orang lain. Mbok bener-bener ngene loh. gak perlu mengkambing hitamkan siapa-siapa. Upama wong liya bener, eh salah, terus kon sing bener, apa kate kok omongno? Kok simpen apa? Kecuali dia merusak kita baru kita bereaksi. Wong juga lapor gak saya memang dhek nglakoni laku mak nak walana maklunaku. Lah gak masalah jane. Apa kok kudu tak no? Nah aku yakin bahwa ini bener ya wis. Gak perlu aku nyalano sing kono. Meskipun aku ngerti nak kono salah. Jadi semakin lama di Indonesia ini terutama ya di dunia sebenarnya tapi di Indonesia ini semakin lama kita tidak akan pernah bisa berdialog. Wes saiki nek aku ngomong Pancasila temenan bubar Indonesia. Tak omong temenan Pancasila. Ket Sila satu dua tiga empat. Nek tak omong gak kuat pemerintah. Gak kuat. Aku ngomongno Islam temen, more-more kok kabeh ustadz ustaz kabeh Karena aku punya pendapat sendiri, punya tafsir sendiri dan aku tidak pernah memaksakan nang awakmu toh. Aku tahu tak ngomong ngongkon sembayang. Lah gak tahu. Bojone mak suka lho. Meneng-meneng aku diparani. Cak, matur nuwun sangat lho. Enten nopo, Mbak? Mas Suko niki sak pun purun sembahyang. Terus, loh, kula mboten tau ngongkon sembahyang ya, ngono aku. Loh, nggih yo napa pokoke anggar mantun melok makihan iku terus masukan niku anu terus pertimbangan uripe niku seje. Terus mulai sembahyang, mulai khusyuk. Padahal aku gak tau ngongkon. Lah ngono sih. Jadi Anda itu saya hormati kedaulatan Anda. Sehingga saya juga tidak marah-marah sama Anda, tapi Anda sendiri yang harus mengukur apa yang Anda lakukan benar atau buruk, baik atau eh benar atau salah, baik atau buruk. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi ojo terus anggap anggap ana urus ini gitu ya. aku tahu di Mesir Pak ya. Aku Mbak Fia Sopo ngono Yudi, Yudi kayak Kanjeng waktu itu. Melbu toko. Aku melbu toko kate tuku barang-barang apa di Mesir ngono. Moro-moro sing duwe toko tukune kosong belum. Sampai rong jam, Mas. Dadi nek aku kate nyopet nyop. Kate tak jopok iki sak sak karep-karepku. Tapi tak enteni, iki nang di sing dodol iki. Akhirnya rong jam kae teko. Loh. Kif, saya bilang, kif. Ngerti kif ini. Ya apa sampean ini? Nang di sampean. Terus, ini kalau saya ambilin semua tadi kan saya pergi kan anda tidak tahu. Dia bilang ya itu terserah anda dia bilang. Itu bukan urusan saya, itu urusan anda sama Allah. Menunggu deh. Hmm, kon. Jadi saya kau kepingin kon, saya cari dodolan aku saya karepmu, tapi urusanmu gak karo aku tapi karo Allah. Nah, jadi aku saya gigi apa? Sibukku. Nek ana wong jahat karo aku sibukku ya, aku sing aku repot iku apa? Aku iki gopoh njalukno sepuro awakmu. Entek waktuku suwe iki. Begitu orang wong jahat karo aku, yang saya kan bukan balas tapi ya Allah sampean sepuro iki arek ya, anjen goblok temen iki. <laughs> aku kalau saya dijahati orang, saya itu diserap energinya untuk memak, minta untuk memintakan maaf, mintakan ampun dari Allah kepada dia. Bukan saya sibuk membalas dia. Dan itu ngentak waktu loh, Rek. poti loh ibu. Soalnya aku kudu njalukno sepuro, nek gak Iki kok teman temen lho iki. Iki iso iso bodol temen lho iki kan kursi roda lho suwe-suwe. Ya. Mau tak jalukno sepura ya Allah, ampun pun pun pun pun pun sampean sepura kula nggih nyepura ngono aku. Terus ana sing gak setuju malaikat, yo ya ojo mung sepura. Enak dhewe. Terus anak buah malaikat Israel tak jabuti ya mending. <laughs> Ngene ya. Jangan cek tuku Fortuner. Ini ya ya. Banyak yang ingin saya katakan. Terakhir Pak Muzamil, sebelum Pak Muzamil, terakhir gini. Anda juga Mbak Maulina, Mbak Sinten, Bu Sinten, Bu Yuli dan anak-anakku semua, awakmu kalau aku ya jauh salah paham. Dadi aku ngomong apa-apa, aku iki gak ngurusin negara, aku gak duwe hak. Aku gak duwe kuasa, aku gak duwe jabatan. Aku gak ngurusin negara. Kau nek takon soal negara pemerintahan ya aku gak ro. Antum alamu bi umuri dunyakum. Ngono ya. Jadi saya tidak sedang berpolitik, berpendapat. Apa pendapatmu mengenai pemerintahan? Aku masih ada kadang-kadang wartawan takon aku meniku deh. Oh, gak gak mek gak mek gede sing cilik-cilik kadang ono artis pegatan lho, wartawan takon aku. Oh Oh, Duper aku nek gone doang ben duper sampai jam 4 esok aku diwenteni. Cak ini gimana pendapat saya tentang Mbak ini yang cerai dengan ini? Lu ngarek gak takon aku kok kon takon. Wong kon yo gak melok pegatan kok takon aku. Sing pegatan lho gak takon aku. Terus aku dikon ngomong gendeng ta aku iki. Wong kon sing takon aku iki yo gak melok pegatan. Lah kok kon takon aku? Kin aku ngeladeni kon lak wong loro gendeng gak iki sitok kon kok ae ngono aku. Demikian juga pemerintahan presiden sekarang. Gimana aja pembangunan 4 tahun ini? Lu wong gak takon aku kok. Aku duwe pikiran. Ya apa caranya Indonesia iki waras? Aku duwe. Tapi uang lorone gak njaluk tombol, ya, Pak. Ya apa katanya, Sing loro gak njaluk tombol gak gak krasa loro kate ya diapakno. Ya dijarno ae. Gitu loh. Aja kok Republik Indonesia konflik Palestina Israel aku duwe jawabane. Aku duwe jawabane. Dan semua yang dilakukan sekarang itu tidak akan bisa menjawab masalah itu. Karena kalian tidak melihat dimensi dari inti masalah yang sebenarnya. Gak ono sing roh. Aku duwe jawabane. Tapi nek tak omong no kon gak siap. Dan apa aku ngomong no, ngaku gak tau jalur itu lho. Aku menentak jarno ya jarno tak gelut dhewe aja. Ya, ya. Iya, kan? Jarno. Singgi petita-petiti singgi kira ah, Jarno Aku menengah. Wong seluruh perdebat perdebatannya itu salah kok. Salah sejak awal biasanya. Ya, salah kata-katanya salah, idiomnya salah, nyebut XE-nya salah. Aku duwe karena urusan Palestina Israel sampai ke Masjid itu satu diameter jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ki nek nganggo jongkor ya. Sret kok tarik, sret. Allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Seharusnya bukan hanya soal konflik ini diselesaikan, tapi gemah ripah loh jinawinya sak dunia itu ditentukan oleh kearifan memaknai ayat ini tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul tasir. Allah saiki ngrungokno ndelok karo guyang-guyu mm, gak tutuk-tutuk arek-arek jarno ae kon. Ayo kan yo. Ayo kan ayo kan Ayo. Aku yang menengahi kate lapong aku duduk takmir dunya kok. Ya nek wong Madura takmir swarga. <laughs> Ya, ya. Jadi sama saya jangan salah paham. Misalnya Islam, saya bukan orang yang menafsirkan Islam, saya bukan ulama yang yang menjawab Anda sebagai ulama. Saya ini bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, tidak pernah mengalami pembelajaran ilmu-ilmu klasik Islam maupun modern. Aku gak memenuhi syarat KB. Acing tak lakoni ndik makyahku apa rek? Oh alah ono are are hambanya Allah wong sing Ya, orang sing nyeleng nang sana. Lah ya sing ngarani salak ya sapa namanya. Wis jelas ana gelas ya mesti kopi lah. bengi-bengi pas ana rame-rame ngene iki dodolan ya mesti ae anget-anget nek gak kopi teh lak ngono. Sing ngarani Iya. Tapi lha ya apa masuk dodol kopi gak ngomong kopi ya ta? Yang tadi gak apa-apa, kuwi gak masalah kita iki. Dadi rezeki lho, Bu. Nyenengno lho menungso iki. Nggih, ngene iku menungso. Wong saiki ya, kan bapak kok gak kopi ya Bu Bu Bu Yuli Bu Yuli ya eh bikinin isu-isu tak sore-sore pak mulai nyambut gawe ngopi karung ngerokok terus karung nyenang ini mesti diambu dewe mas ya tak gak mari nyenengnya diambu dewe ngentut ono wong ngentut gak diambu dewe mesti kok ambu dewe mesti wena ambune ngentutmu dewe kok Anak ngunune menungsa iku Wong saiki gunting lho, lak cangkeme melo. Ya tak gak? Eh sampean gak percaya. Gunting slengen cangkeme. Eh ya tak gak? Nguniku, orang tiga iki anyane malah nek mosok dodol kopi meneng ya gak iso ya mesti kopi kopi kopi ngono. Kan gak usah terus muring-muring ya, saya nak medus liwat mbek Masuk Mosok terus kamu wes ro wes ro nak kon medus ya ya. Terus ora padha gendenge iki ya. Ngene ya Mas Kaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dadi tolong jangan paham sekali awakmu mempertentangkan aku karo sapa-sapa, dodolan omonganku ndek YouTube ya, begitu like oleh piro gitu. Begitu ya browse apa search oleh piro ngono-ngono ya. Aku gak masalah, tapi itu itu masalah bagi dirimu sendiri gitu ya. Aku sih gurung sampe miripi awakmu loh ya. Wis gelek lah aku rencana tak wiriti arek-arek iki. Hmm, arek-arek. No, tapi gak lah kata lakone aku guyur bapak arek-arek wancane nyambut gawe ben gak dadi dadi ana iku ya wis bapak wis gak apa-apa muga-muga Gusti Allah nyepuro ngono ya gitu ya kabeh tak dongakno tapi ojo salah paham saya bukan ahli agama yang menjawab kepada Anda mengenai agama enggak saya bukan pe, saya bukan cendekiawan muslim yang tahu Islam bukan saya bukan lulusan Kairo saya bukan lulusan asem bagus saya bukan lulusan Bangkalan, saya bukan lulusan Gontor, saya bukan dokter, saya bukan siapa-siapa. Jadi yang saya lakukan itu adalah menemanimu. Di tengah menemanimu Mereka awakmu iku uang Indonesia, biasanya terus metu-metu bab-bab Indonesia ya tak ewangi, tak jadi. Tapi tidak berarti saya berpendapat tentang Indonesia, gak re Lala apa aku berpendapat tentang Indonesia? Indonesia yo ya gak ngerti aku kok. Bagi Indonesia saya tidak ada kok gitu loh. Jadi aku juga ya GRGR lah. Jadi sekali lagi teman sekalian, ini bukan ini oh, Cak Nun bikin statement statement das mau gak statement yang jawab korak-korak gitu loh. Menjawab pertanyaan, ya toh? Mulanya sinau bareng, oke. Okay. Sinau bareng itu artinya apa? Jadi hidup itu ada hierarki. Nah, iki anunya sabrang ya, sabrang. Pembelajaran selama ini pendidikan itu semua hierarki sifatnya Pak Suko. Nama iya itu asosiatif, gitu lagi. Mulanya sinau bareng duduk ceramah, duduk pengajian. Sinau bareng mergo bareng-bareng seperti kejadian di Madinah. at al-Madinah itu pasal konstitusi piagam yang dibikin wong bareng-bareng. Bukan dibikin oleh wong pinter kayak Magna Carta, Declaration of Independence, Freedom of Speech dan itu kan dibikin wong pinter. UD 45 dibikin wong pinter. Di Maia sekarang ini sedang diproses untuk bikin piagam ma'iyah dan tidak boleh saya yang bikin. Yang bikin harus jamaah. Alon-alon gak apa-apa. Supaya menemani jadi dalannya area-area anak butuh-butuh putu menemani. Dengan catatan kalau makiyah ma'iyah gak apa-apa ngerono Islam. Jadi aku kalangan ma'iyah ya gak, gak apa-apa. Yang pentingku Allah Kanjeng Nabi karo ajaran Islam lah itu. Nek makiyah ya gak apa-apa. Aku takon wanita Muhammadiyah ngomong ngono. Wanita NU NO ngomong ngono. Gak apa-apa NU gak ono bubar gak apa-apa sing penting Islam. Wanita ngomong ngono. Ya, sih. Sih, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, saya juga tidak tidak sedang ya apa ya apa karo anu Muhammadiyah ya gak maksud saya. Aku mek menceritakno gure aku iki gak duwe hak milik apa-apa dalam kehidupan. Nek wong Jawa ana kalimat jenenge milik gendong lali ngerti. Takon wong tuamu mbahmu, milik gitu. Itu artinya kalau kamu sudah mendapatkan sesuatu terus kamu merasa memilikinya, setelah kamu merasa memilikinya kamu lupa pada hakikatnya. Gitu loh. Jangan itu untuk tekmu. Mas Joko sertifikat tanah yo ono sertifikat dadi lak diutekmu sih. Dari sapa tekmu? Sikilmu lak dudu tekmu sih asline. Nah, kesadaran ini yang hilang pada orang modern. Tetap duduk tekmu aku dewi duduk tak kuatane. Gitu loh. Itu ya teman teman ya. Ojo salah paham ya. Jadi kita terus sinau bareng dan dan monggo semuanya Anda Anda sudah makin tahu apa yang baik, apa yang buruk. Termasuk ini Pak Muzamil. Tolong nanti dijawab soal budaya karena makin banyak ulama atau ustadz yang berpendapat budaya itu haram. <laughs> Ini medenian. Budaya haram ya Allah. Sing dimaksud budaya itu apa ini rek? ini wes ini tak kayak contoh wes Ini. Nek kalau laki-laki Pak Muzamil, sholat itu auratnya dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Sini ya, sini toh. Iya. Enggak sampai dada enggak. Ya, Pokoknya ya. di atas pusar sampai lutut. Sampai bawah lutut. Iya, ya. Wes. Wes. Wani kon meneh sembahyang nang masjid ngono. ngimami kon ngimami. Pantes kagak? diizinkan tagak karo jamaahmu kon ngimami mek sarungan tok kene karo kene ngono tok ayo khotbah Jumat <laughs> ya. ya ngene alhamdulillah iya kok kene niki gagal kini niki belum tok ayo mungkin gak itu kita lakukan kenapa tidak mungkin ya gak pantas kurang sopan. Jadi ini yang membuat tidak berani melakukan itu dan tidak akan melakukan itu agama apa budaya? Budaya. Ya pantas-pantas sih, ya. Jangan ya gak apa-apa nak cara. Ya tapi ya, wes padahal itu sholat loh, sholat loh. Iya. Kalau di, di luar sholat, bahkan pupu gak apa-apa tuh. Bagi orang yang bekerja kasar ya. Enggak apa-apa, Tidak iya. apa-apa. Wani tapi kan Ayo tadi wali kota. Terus metu katoan kaya tukang tambal ban. Wanita. Lah gak salah secara agama. Tidak melanggar syariat. Cuman lah gak pantas. Nah, pantas gak pantas ini diciptakan bersama oleh manusia namanya budaya. Jadi kalau budaya itu haram, tak tagih kon, awas kon sampai sarungan. Awas nak kon sampai kelamben. Karena kelamben itu, itu kan pemenuhan budaya kupluan pemenuhan budaya. Gitu loh. Jane rambut gondrong terus apa khutbah iki di oh, Alhamdulillah. Qala ta'ala juga jadi, Oleh tak iya? Secara agama. Boleh. Ayo lakukan, lakukan. Jadi ya apa caranya budaya gak oleh ku ya apa? Sing gak oleh ku budaya yang melukai atau melanggar syariat agama. Tapi budayanya tidak bisa kita elakkan. Begitu bayi lahir langsung kok apa itu jenenge rek? Duduk map apa itu dibet ya. dibedok, di, pokoknya kan langsung kok tutup ya auratnya ya. Bayi loh, padahal bayiku masih buka auratnya kan gak salah deh. Arek umur kasih jiloro SD di kampung nguber layangan mudo kabeh. Mudo kabeh ya. Ikut kok anggap kok anggap jahat agak? Kok anggap gak duwe agak? Karena wong sing duwe izin iku syaratnya wong sing wis duwe nalar, sing wis duwe akal. Kalau dia belum mencukupi akalnya, tidak ada hukuman izin tak gak izin. Ketika opo-opo. Tapi nek kon wis kon ngene iki terus kon berlayangan berlayangan gondal gandul. Akhirnya layanganmu diuber PT. Kita gitu, ngoten. Tapi ngerti budaya ya nek ya. Dan ini bukan saya ini ini bukan rumus saya sebagai apa? Bukan rumus agama loh ini. Ini rumus afalata takilun aja loh ya. Jadi ini bukan jawaban seorang ulama gitu loh. Gak usah seru. Debat budaya. Emanu Najib versus ya, ya. Itu kan sekedar aku ya, aku jawab awakmu gitu loh. Memberi simulasi-simulasi. Lah gak mungkin tanpa budaya. Gitu loh. Mulane masjid iku ono cungkupe, ne, onok cendelo ne, gitu. Itu semua kan budaya gitu loh. Rambutmu itu yo, ya kok potong, potongan ya dipele, ono rebonding, onok pos segala macam lah ngono. Kelambi gak kok ubet-ubet ya onok kerai, lah ngono onok benih eh ya. lah ngono itu jenenge budaya, gak onok kok ya dina amanu gayo ya kelambi nganggo benih gak onok itu urusan manusia untuk membudidayakan kehidupannya. Nah itu jangan ditolak. Kalau ditolak, kamu tidak bisa hidup. Boleh tidak suami istri tidur? Nyun saya bersetubuh. Yo, wajib yo. Yo, Iya wajib, ya oke okay, benar. Oke, okay. okay, boleh bisa, dan bisa wajib bisa sunnah. Bisa wajib bisa sunnah. Bisa haram juga. Bisa haram juga. Oke. Okay. Tapi kan tidak berhenti di situ. Nek ono anakmu. Kok terus naik ngono? Terus orang tak gak ngono nirat. Utama mesti sandek gerdu. Loh, jadi itu semua kan budaya. Itu kan budaya. Kan begitu. Jadi tidak mungkin hidup tanpa budaya. Karena manusia ini diciptakan Allah dengan peralatan-peralatan batin dan fisik untuk menciptakan budaya. Budaya dipandu oleh prinsip agama. Kan gitu. Jelas ya? ya? Nah, termasuk malam ini. Ini budaya. Budaya. Ya apa sih? Melarang budaya tapi nganggo Android. Lah terus Android itu apa? Mas Android itu syariat ngono. Gitu Kayak Android ya budaya. Teknologi adalah bagian dari budaya ngono ya, ya oke. Iki saiki wis jam wis jam 12 ya Allah, makyane gak kerasa ya. Cek jam 12 lho ya para. ini Bu, cek jam 12. Tak wis jam 12. Disitulah orang badi tidak badi, standar syukurnya di mana kan gitu. Jik kuning lampune rek, wis kuning rek kan siji, Bu. Nek jik kuning terabas, nek wis kuning ngerin. Ah sing sampean milih sing endi lak ngono. Ah? Gitu nek arek-arek iki jik arek-arek jik kuning terabas. Oke, sekarang Pak Muzamil, beberapa hal termasuk yang tadi ditanyakan. Oke, Pak Muzamil, monggo. Tadi yang Bu Maulana sudah jawab, sampean jawab yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi tahu rahasianya Pak Suko. Jadi rupanya Pak Suko dulu itu waktu mahasiswa mencintai wanita yang mirip wajahnya Bu Maulina. <laughs> Tapi ternyata Allah memberikan yang lain, yaitu istrinya yang sekarang. Oleh karena itu ketika ketemu orang yang mirip dengan yang dulu dicintai, nah memorinya <laughs> mohon, on <laughs> gitu Mudah-mudahan istrinya Pak Suko mendengar. <laughs> Sehingga akhirnya merestui Pak Suko <laughs> Terima kasih Ini antara saya dengan beliau ini saja Saya dengan beliau bah Non Ini kan salah satu contoh sinau bareng gitu ya. Saya dengan beliau ini kan berasal dari asalnya jelas berbeda. Saya Madura yang sampai tahu sendirilah yang akrab dengan Tuhan. Ah. Iya. Orang Madura itu cak gini banyak orang Madura itu sholat tuh hanya pakai kaos oblong tuh banyak. Sar bajunya itu Pak Suko gak dipakai, hanya ditaruh di, di mana? Di sininya. Jadi pakai kaos oblong, pakai peci yang sudah kayak ini loh, putih jadi coklat, Nah, terus bajunya itu apa? Bajunya hanya disampirkan di sini. Takbir Allah, Akbar gitu. Nah, di tengah-tengah sholat sambil garuk-garuk ini. Nah, ini kalau ketemu Islam model sekarang rasah ini sholat. Agak sopan ini. Penghinaan ini. Nah, ini kan hanya tafsir. Orang Madura itu mesra karo Allah Ta'ala. Lihat ya kan? wis cedak itu gak perlu formal-formalan. Masa saya ketemu Pak Suko kok harus pakai sepatu? Pakai dasi ya namanya wong adoh. Nah, itu ya. Nah, maka mudah-mudahan satu saat ketua NU itu orang Madura lah. Biar gak seperti sekarang ini. Uh, masa NU kok suka membubarkan pengajian orang lain. Yang mesra dong. Gitu ya. Yang mesra. Yang lain juga mudah-mudahan di PNU mudah-mudahan HTI apa yang sudah dibubarkan itu Nah, itu ya. Terus apa? Besok dipimpin orang Madura lah biar mesra. Gitu ya. Salat gak usah terlalu formal, formal-formal gitu ya. ya. Ngerokok juga perlu, ya kan? Supaya bisa jadul sate gitu ya. nah <laughs> iya, mensyukuri apapun. Gitu ya. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Saya dengan beliau ini satu dari kultur yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, dan saya kan kalau ngomongnya kan keras, gitu ya. Beliau kan ada ritmenya. Nah, ini kan nggak sama. Inilah sinau bareng. Gitu ya. Nah sekarang kita itu kan mempersempit. Jadi ini sudah potret potret perbedaan saya dengan beliau itu sebetulnya. Dan pendapat saya juga sering nggak sama kan dengan pendapat beliau sebetulnya. Dan beliau tidak pernah menyalahkan saya, dibiarkan saja saya. Gitu ya. Jadi kan kalau saya bicara A, terus dianggap beliau setuju, belum tentu itu Roy, Pak Muslimin bilang gini mesti Cak Nun setuju belum tentu. Cuma beliau gak akan menyalahkan karena menghargai saya. Begitu beliau itu. Dan saya gak pernah disalahkan oleh beliau selama ini. Dicul kiai tanggung jawabnya sendiri gitu. Gitu ya. Itu kan begitu seperti saya ngomongin banser begini. Saya mau diserang oleh banser. Beliau menang ya. Saya saya menang juga kan gitu. gitu ya. Tanggung jawab saya, tanggung jawab DWD <laughs> ini gitu loh. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh potret Sinau Sinau bareng. Nah ini sekarang yang tidak ada. Jadi kita itu lama-lama semakin kecil. Masjid besar itu sebetulnya bukan dari bangunannya. Ya. Orang sekarang kan yang dibesarkan bangunannya, bukan pola pikirnya, ya apa enggak? Bukan pola pola pikir, tapi bah bangunan. Sehingga meskipun masjid itu besar, tapi ciut usah bubar-bubarkan orang pidato. Memangnya pidato maksa kan Gak maksa, gratis kan? Nah sekarang orang bubarkan orang pidato, piye iya, karepe? Le iso iku wong Muhammadiyah itu ngundang wong NU, ben krungu wong liya. Wong Muhammadiyah itu ngundang wong wong NU ngundang Muhammad dia. Masa seragam terus, Re? Ya. Nah, orang sekarang kenapa rumah tangga pegatan? Kan karena gak bisa bervariasi istrinya. Hmm. ya pegatan. sesok ngono, siang ngono, bengi ngono. Suwe-suwe nang doli. Terus ono doli. <laughs> Apa? Nah, iya. Pak Suko itu kan ingin variasi. Mana Bu Suko? Tak minum dulu. Loh iya ini ini pola pikir kita, Iya kan? Seakan-akan semua seragam padahal jangan seragam. Bu, halo? ibu-ibu ya kalau ingin nggak dipegat oleh suaminya atau suaminya tidak seperti Pak Suko, senang kepada wanita lain gitu ya, harus bisa bervariasi, gitu ya. Pak Muzamil, ya. kok yang disalahkan yang perempuan? Oh Karena iya. Variasi apa yang salah duit? <laughs> oh iya, belum belum. Oh, belum belum. Yang laki-laki juga harus begitu. Nah gitu nah, Gitu, nah, iya. Harus bisa bervariasi, gitu ya. Jadi kalau tadi celananya merah besoknya hitam. Nah, <laughs> itu dia. Ya variasi. Makan juga begitu. Gitu ya, seperti bunga itu loh, gitu ya. Bunga yang indah itu bukan kalau anggrek-anggrek semua, kan bukan kan? Warna-warni, ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya. Madura gak ada hijau, adanya biru. <laughs> Gitu ya. ada birunya dan seterusnya itu variasi. Nah sekarang kita akan emuh kepada variasi, ya apa enggak? Kan bagus kalau kita di masjid juga bervariasi. Ya apa enggak? Jangan anti variasi. Variasi itu in, indah. Nah, itu loh. Bang variasi itu ciptaan Allah Ta'ala. sudah masalah itu ya. Saya mau kepada ini maulid Nabi soalnya. Enggak maulid Nabi ini pesannya beliau tadi belum saya laksanakan. Tadi biar gitu ya, iya ya. ya. ya. ya. Saya kepada beliau juga bervariasi. Saya kalau berdua kepada beliau manggil kiai. Kalau depan sampean terkadang bilang cak, terkadang enggak. Pintar jadi korban kepintarannya. Hanya jadi suko Widodo. Gitu, kan itu. jadi korban. Doanya orang teraniaya itu. Ya, ini ini sejarah karena ini Maulid ya Maulid Rasul. Nabi Muhammad itu kan hijrah ke ke Ke Madinah. Rasulullah dengan berat hati meninggalkan kota Mek kota Mekah. Kan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Rasulullah itu inginnya lahir di Mekah, ya Islam berkembang di Mek di Mekah, tapi harus hijrah ke ke Madinah. Jadi gitu kalau tadi kembang juga begitu, Bu. Kalau Pak Suko ini rezeki kembang kempis. Gak apa-apa, memang harus kembang kempis. Variasi. Kalau kembang terus ya orang api, pas kempis terus gak gak api. Rameteng kalau kembang gak kembang kempis kan gitu. Loh, eh, kan gitu. Nah, hijrah Rasulullah. Lama kelamaan Rasulullah itu setelah enam tahun di Madinah, ya Rasul pedang. Nah, gak tahu saya orang Indonesia itu seperti apa, Pak Suko. Waktu seperti apa? Seperti karet. Oh gitu. G GMT, Gubeng Main Time. Gitu. Nah, ini ya terus ya. Ini biar ada sejarah Rasulullah. Terus beliau berangkat 1400 orang bawa pedang, bukan perang. Karena kalau perang bawa perlengkapan. Sesampai di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Itu rombongan ini dicegat oleh orang Arab, tidak boleh masuk ke ke Mekah. Hudaybiyah itu kurang lebih 50 km sebelum Mekah. Kurang lebih loh, kira-kira. Ini ilmunya Abu Nawas kalau kira-kira nggak ada salahnya. Nah, sampai di situ dicegat, tidak boleh melanjutkan karena oleh mereka dianggap ini rombongan mau memerangi Mek Mekah. Nah, di tengah itu akhirnya Rasulullah mengutus anak buahnya untuk menyampaikan kepada petinggi Mekah bahwa kita tidak mau perang, kita mau ibadah. Siapa yang diutus? Masih ingat enggak? Siapa? Menantunya Rasulullah siapa? Loh kok? Utsman bin Af Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menantunya Rasulullah loh, bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Utsman diutus untuk menyampaikan. Ternyata utusan ini ditawan oleh mereka ditawan. Sidna Usman yang ditawan tidak dikembalikan. Nah, ini loh. Nah, karena ditawan timbul isu kalau tidak Utsman itu sudah dibunuh. Maka disitulah akibat penawanan ini mestinya kan maunya untuk memukul mundur umat Islam. Tapi maka lahirlah sumpah setia di situ. Semua sahabat yang tadinya tidak begitu kuat imannya, tidak begitu kuat semangatnya, kumpul Kau iki lho, lungguh bareng kau iki lho, makiyahan gitu. Di bawah pohon yang akhirnya mengatakan sumpah setia untuk membela Rasulullah, untuk memerangi mereka, untuk mengambil Sayyidina Utsman mati atau hidup. Itu yang disebut dengan Bayatul Ridwan. Diabadikan dalam Quran. Gitu ya. Nah, di tengah seperti itu datang siapa? Utusanku Quraisy. Ini sahabat ini sudah ingin perang, Rasulullah. Sunan perang tidak tidak mau kembali. Pokoknya kita tidak kembali sebelum Utsman kembali. Kita tidak kembali kecuali nyerang Mekah. Datang utusan ngajak damai. Nah ternyata Rasulullah mau diajak damai itu. Mau. Bahkan Rasulullah itu mengorbankan banyak hal di situ. Yang banyak sahabat itu tidak paham. Sayyidina Umar itu marah karena Rasulullah mau di, di apa? Diajak damai. Ma, marah Sedina Umar itu ya, wong wis pendekar, tukang mateni wong kok damai. Kapan lagi mau membunuh orang? Nah gitu. Waktunya ini gitu. Mumpung ada mati zahid ini kan begitu ya. Eh ternyata Rasulullah gak mau. Sampai Sayyidina Umar itu sepanjang jalan gak nyapa Rasulullah. Coba. Jadi Rasulullah juga disapa oleh Umar bin Khattab. Karena kecewa kepada Rasulullah. Karena Rasulullah mau perjanjian di situ. Itu utusan Quraisy namanya Suhail bin Amr. Terus janji disebut suluh Hudaibiyah. Ya. Suluh Hudaybiyah perjanjian bahwa rombongan tidak jadi ke Mekah dan boleh adalah dua tahun berikutnya. Coba bayangkan, masa umroh 1.400 orang tidak jadi. Dan selama dua tahun tidak boleh ada pertempuran. Kalau ada orang Mekah ke Medina harus dikembalikan. Kalau ada orang Medina ke Mekah harus dikembalikan. Gitu selama dua tahun. Nah, surat perjanjiannya itu yang disuruh nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu loh. Karena Rasulullah itu ummi tidak bisa nulis. Ditulis setelah surat-surat poin-poinnya ditulis. Di awal oleh Rasulullah sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Suhel langsung tidak mau. Jangan, jangan pakai bismillah. Karena kalau aku mengakui Allah Rahman Rahim, aku yang melebu Islam. Hapus, kata Suhel. Rasulullah mau. Semakin kecewa Umar bin Khattab, kenapa Rasulullah mengalah? Tak patah ini Zuhail ini. Gitu ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Robah, bismikallahumma. Jadi bismillahirrahmanirrahim dirobah bismika Allahumma. Orang Quraisy itu percaya ada Allah sebetulnya. Nah, terus di bawah tanda tangan, tanda tangan itu ya. Satunya Suhail bin Amr, satunya oleh Sayyidina Ali ditulis Muhammad Rasulullah. Suhail tidak mau, jangan Muhammad Rasulullah. Kalau aku mengakui Muhammad Rasulullah berarti aku Islam. Aku tidak mau. Dubana, skenario hidup itu seperti itu. Pulang, Sayyidina Umar gak nyapa. Rasulullah itu dibiarkan sendirian. Nasron, Azizah dan seterusnya. Sungguh kami akan memberi kemenangan kepadamu Muhammad. Fathan mubina dengan kemenangan yang nyata. Nah itu loh. Itu sudah sampai hampir Madinah itu Pak Suko baru turun ayat itu. Sepanjang jalan ratusan. Mekah Madinah itu 500 km. Grundel sahabat semua, kecewa kepada Rasulullah. Nah. nah, ternyata mau masuk Madinah turun inna fatah fatahna. Fathan mubina, kemenangan yang nyata yang oleh Sunan Gunung Jati dijadikan nama Jayakarta itu. Jayakarta itu fathan mubina, kemenangan yang nyata, yang nyata. Maka kalau Jakarta sampai dipimpin oleh orang yang tidak sehaluan dengan Sunan Gunung Jati, itu pengkhianatan kepada Sunan Gunung Jati. Yang ngasih nama Jayakarta itu Sunan Gunung Jati, karena beliau yang membebaskan Batavia dari Port Portugis dengan Falatehan itu, ya. Ingat kan? Maka IAIN sana dinamai Syarif Hidayah. Sarif Hidayatullah, Syarif Hidayatullah itu nama Sunan Gunung Gunung Jati. Fathan Mubina diterjemahkan menjadi Jaya Jayakarta. Itu ibu kota kita itu kan? Jayakarta. Nah itu ya, akhirnya apa? Mengalahnya beliau ini dibalas oleh Allah. Nah, pada tahun ke-8, dua tahun berikutnya, Rasulullah dan para sahabat ke Mekah. Dan Mekah tak takluk gak usah diperangi. Yang disebut dengan Fathu, Mek, Fathu Mekah. Nah itu loh, teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau sampai ngelamar Kok ditolak? Jangan patah semangat. Mungkin akan diterima dengan cara yang lebih baik daripada kalau diterima waktu itu. Saya sering ini jemaah Ahmadiyah ini apa? Minta tolong saya ingin ketemu Mbah Non. Gitu ya. Segala macam cara. Nah, saya sampaikan, itu keinginannya sampean. Mudah-mudahan Allah punya skenario lain. Sampean bisa ketemu dengan Mbah Nun dengan cara Allah. Itu akan lebih mesra kata saya. Gak usah minta tolong sama saya, tak gitu kan. Jadi sampean kalau ingin ketemu beliau ingin apa, gak usah minta tolong sama saya mulai sekarang ya. Karena saya sering begitu, malah ada ya, yang minta nomor WA-nya jenengan. Nah, enak saja kata saya. Minta nomor WA, Pak, tolong minta nomor WA-nya. Gak saya kasih. Sampean ketemulah dengan cara sendiri, minta kepada Allah Taala, walaupun dalam mimpi. Nah gitu, pertemuan dalam mimpi lebih indah. Gak harus ketemu seperti tadi yang ngasih lukisan itu. Ketemu, ketemu itu tidak selalu lebih baik. Bisa jadi gak ketemu itu. Nah kan gitu. Mungkin itu salah satu kisah Rasulullah SAW ya tentang Fatuh Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, Pak Jarun mau di musik dulu atau? Ya. Uh, satu nomor musik saya minta para vokalis ke depan. Jadi dipercaya gigi angger dia gak iso memahami, gak iso ndelok dianggap salah, dianggap gak ono nak ngono. Itulah sebabnya orang sekarang menegakkan kebenaran dalam dirinya hanya bisa dilakukan kalau dengan menyalahkan no wedus kok. Aku gak mungkin dadi wedus, dadi ana wong ibarat wangi. Gak masalah. Gitu loh, wong ngono kok muring-muring. Betul ya dia? Kan wis wis wis wis paham awakmu. Wis paham. Gitu ya. Jadi mosok kon ngelus-ngelus asu terus dadi asu ya gak. Gitu loh. Kan justru karena kamu tidak mengakui itu, maka kamu tidak masalah. Wong kamu gak ngakoni kok. Wong mek Wah oh, anu ya kan ulang tahun ya gak apa-apa. Masa kudu tak urus temen tak ulang tahunmu dino iki lah ya gak lah ya. Bapak-bapak ada ngarani ulang tahun janjane bapak ki gak ngerti ulang tahun tanggal piro pokoknya pas udah nawu biyen. Lah ngono sih. Masa kita harus cek kan Yesus lahirnya tidak 25 Desember tapi 21 April. Oh, ngono lho. Lah bapak-bapak tak kono ngakoni selawe Desember yo bapak wong sing ulang tahun kono mosok kene kudu setuju. Masuk anggere uang uang ulang tahun didedes sik. Eh, diselidiki sik. Tak ya gak. Ah. Kancamu rapi boleh sapa kan ya kok terima wis. Arek rapi alhamdulillah ya kan muga-muga berkah muga-muga sakinah dunia akhirat yang ngono to. Gak kok terus kok selidiki, kon kok oleh iki. Wetone apa iki? Kan enggak dong, masa urip kayak ngono. Mulane rek aja gampang masuk angin ya. Nah aku kok nemplekno ndek makame Raja Klungkung itu Terus aku apa kira-kira aku? Ndik jero atiku lha apa? Mosok. Enggak. Iya. Lho, aku timbangannya ngene tok bengi-bengi jam loro, ya. Ya aku Ya Allahu ya Manan ya Karim. Ndik jero atiku. Aku wiritan. Oleh tak gak? Aja meneh kok ndik kuwil, ndik ndukure wit klopo e lho wiritan oleh. Cuman gendeng jenenge Ya tak gak? Oleh gak masalah. Jadi musyrik gak musyrik otaknya tidak di mana kamu berada, tapi otaknya di dalam hati dan pikiranmu. Kalau engkau mengakui kan gitu. Aku iki sembahyang di gereja ya gelar. rek. Lu kok di gereja lu? Iki duduk gereja iki Ono Ana ono tembok Eh Ya apa sih rek kon iku rek? Tapi aku menghormati dhek e nganggep iku tempat ibadah, tak hormati gak apa-apa iku kedaulatan dia untuk menganggap ku dewe iki gedung. Aku cekak kudanan aku sembahyang di kuno. Gitu loh, Rek. Dan pendapat yang selain saya ini boleh juga ndak apa-apa, monggo. Aku gak nyala nongkon kon yo nek perlu gak saya nyala aku. Gitu. jangan yo gak ono sing nyalano aku didu karo arek-arek. Ngono ya, Rek ya. Demi mencari nafkah iku mang. Sekarang gak lah bismillah ya moga moga Anda mendapatkan peluang baru yang lebih baik, lebih halal, lebih masyarakat di dalam mencari nafkah. ya oke. Ini meneh ketemu menere. Jadi malam ini kita anu ya tak durungi warek men leren ya. Nah, sekarang yang terakhir Pak sampai ke kalimat terakhir sebagai sesepuh di sini sebelum kita akhiri bersama-sama. Perlu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai oleh-oleh dalam acara peringatan Maulid Nabi ini, eh, apa yang disampaikan oleh Mbah Nun maupun Mbah Musamil dan yang lain-lainnya Satu yang saya sampaikan, jadikan pengetahuan ini sebagai benteng dalam hati kita. Sebagai polisi di dalam hati kita. Ketika kita pulang, apa yang diperintah oleh Allah laksanakan. Apa yang dicegah oleh Allah jauhi sejauh-jauhnya. Jangan seperti orang Madura ketika orang Jangan seperti orang Madura yang ketika melintasi perempatan setelah perempatan itu ada polisi ketika di dilanggar yang namanya lampu merah ini dilanggar terus antum dicegat oleh polisi uh, kamu tahu nggak tadi lampu merah jawabnya orang Madura ini tahu pak yang saya tidak tahu kalau santai di sini Jadi itulah sebagai oleh-oleh. Kalau itu pengetahuan yang disampaikan tadi menjadi satu polisi di dalam hati kita. Ketika ada satu larangan, ya jangan diterabas. Kalau diperintah lampu hijau, jalan ini. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sedikit sebagai oleh-oleh. Dan mudah-mudahan yang terpenting Mudah-mudahan sampai semuanya kita semuanya ini diampuni oleh Allah segala dosa kita dan diberikan panjang umur yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan dunia, urusan akhiratnya, diberikan rezeki yang banyak halal barokah sebagai bekal untuk mendapatkan yang namanya Idul Fitri di akhirat yang selama-lamanya tidak hanya satu hari dua hari yang ketika kita memiliki dua hari raya. Hari raya di akhirat di surga selama-lamanya kita mendapatkan hari raya Idul Fitri. Hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam kita teruskan ya. Saiki kita hentikan. Gini, tadi aku aku kepingin ojo duwe musuhan kok rek. Jadi misalnya ono sing gak setuju awakmu ngelolok no awakmu, itu kita ambil gini misalnya. Uang sing no aku, misalnya soal opo soal opo, itu kan saya anggap mereka itu kan kepingin nyelamat no aku jaga melbu neroko. Mulan aku dilolok no mereka dianggap salah. Gitulah. Jadi kita berterima kasih kepada orang-orang yang melarang budaya, melarang selawatan, melarang maulid nabi, melarang itu kan dalam rangka mereka itu cinta sama kita Terus takut jangan-jangan kita masuk neraka karena selawatan, maulid nabi, kenduran, tahlil dan seterusnya itu. Ngono ya rek ya. Wis khusnudzon ngono ya. Gitu rek ya. Nah, kita juga mendoakan mudah-mudahan kuwabe menungsa karo Gusti Allah akhir iki diampuni kabeh. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosa sing wingi-wingi sampai sing meneng.